بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كما kita membaca كتاب أصول السنة كريا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى dengan syarah dari Syekh Sa'ad bin Nasir Asyathri حفظه الله تعالى silakan dibuka halaman 94 Kita masih membaca penjelasan dari syarih tentang beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika mendapatkan ada ayat atau hadis yang menyebutkan kata kufur atau kafir. Al-amru rabi'u, perkara yang keempat, anal hukm bitakfiri 'ala al-a'yani yakunu lil qudati wa ahli al-ilmi min al-mujtahidina. Menghukumi kafir atau memfonis kafir secara a'yan, secara muayyan Artinya secara spesifik pada individu tertentu, ini hanya dilakukan oleh kudot, oleh hakim di pengadilan, atau ahli ilmi atau ulama mujtahidin. Alladzina yahiqqu lahum fi mithli hadhil masailil ammati. Yang mereka memang berhak untuk berijtihad dalam masalah-masalah umum seperti ini. Wa amma afradun nasi fa innahum la yahiqqu lahum wuluja hadzal babi. Adapun individu-individu masyarakat atau orang umum, orang awam, demikian juga para penuntut ilmu, maka mereka tidak berhak untuk masuk ke dalam bab ini. Ini perlu diperhatikan, maksudnya orang awam, penuntut ilmu, mereka bukanlah orang yang berhak untuk menjatuhkan vonis kafir pada individu-individu tertentu. Namun di sini ada pengecualian, kecuali orang-orang yang memang sudah jelas kekufurannya. Seperti para pemeluk agama lain, atau orang-orang yang terang-terangan mereka menyatakan murtad dari agama Islam dan beberapa jenis orang lagi. Namun ala kulli hal bagi orang awam dan juga bagi para penuntut ilmu tidak boleh bermudah-mudahan untuk menjatuhkan vonis kafir pada orang yang melakukan kekufuran kepada ayan kepada individu secara spesifik. Terutama bagi para penuntut ilmu yang harusnya dikedepankan adalah mendakwahkan. Ketika seseorang itu melakukan kekufuran, kekufuran akbar atau nifak akbar atau syirik akbar, maka yang dikedepankan adalah upaya-upaya untuk mendakwahkan dia, bukan yang diributkan tentang bagaimana status dia. Itu yang lebih bermanfaat bagi para penuntut ilmu. Kemudian al-amru al-khamisu, perkara yang kelima, al-hukmu ala fi'lin bi'annahu finnari nari la yaqtadi takfira sahibihi. Perkara yang perlu diperhatikan ketika mendapati kata-kata kufur atau kafir adalah adanya hukum tentang suatu perbuatan bahwasanya pelakunya itu finar masuk neraka ini tidak berarti menunjukkan bahwasanya dia kafir wa inna ma yaqtadi annahu yastahiqqu dukhulan nari namun ini hanya menunjukkan bahwasanya dia pelaku dari perbuatan tersebut berhak untuk masuk neraka walakinnahu yakunu akhiru amrihi ilal jannati namun tempat kembali dia yang terakhir tetap adalah surga selama dia masih punya iman. Bal innallaha qad ya'fu anhu ibtida'an wa yudkhiluhu al-jannata ibtida'an. Bahkan terkadang pelaku sebuah perbuatan yang asalnya diancam masuk neraka, terkadang Allah taala ya'fu anhu. Allah taala maafkan begitu saja ibtida'an sejak awalnya. Artinya tidak masuk neraka sama sekali. Wa yudkhiluhu al-jannata dan Allah masukkan dia ke surga ibtida'an sejak awalnya kau lihi, sebagaimana sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, al-qatilu wal maktulu finnari. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh finnar, tempatnya di neraka. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Maka perkataan Nabi bahwasanya pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka bukan berarti mereka berdua kafir. Namun ini hanya menunjukkan bahwasanya orang yang membunuh atau orang yang berusaha membunuh sesama muslim dia berhak masuk neraka yastahiqu dukhulan nari, berhak masuk neraka. Dan kata-kata berhak di sini sangat penting. Kenapa? Karena belum pasti masuk neraka. Bisa jadi Allah Ta'ala maafkan dia. Sebagaimana di surat An-Nisa ayat 48, Allah Ta'ala katakan, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, namun Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Namun lima yasha bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka dia belum tentu masuk neraka. Sehingga kita katakan yastahiqu dukhulan nari. Berhak masuk neraka bukan pasti masuk neraka. Atau boleh juga kita katakan dia diancam masuk neraka atau dikhawatirkan masuk neraka atau seperti itu. Kemudian kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Wal jannatu wan naru makhluqatani." Surga dan neraka adalah dua makhluk Allah. Kemajaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhaltul jannata ra'aitu qasran aku pernah masuk ke surga kemudian aku melihat di sana ada istana dalam riwayat yang lain raaitul kautsar aku melihat ada al kautsar al kautsar itu sungai yang ada di surga dalam riwayat yang lain wa tala'tu fil jannati ra'aitu aktsara ahliha kadza Aku pernah diperlihatkan surga dan aku melihat penduduknya yang paling banyak adalah demikian dan demikian. Dalam riwayat yang lain, wa tala'tu fin nari fara'aitu kadza wa kadza. Aku pernah diperlihatkan neraka dan aku melihat neraka itu seperti ini dan seperti itu. Maka hadis-hadis yang semisal ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah. Atau dengan kata lain menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan. Karena makhluk Artinya suatu yang telah diciptakan. Jadi surga dan neraka itu sudah ada. Sekarang sudah ada. Faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fahuwa mukadzibun bil Qur'ani wa hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengklaim bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan, dia telah mendustakan yaitu mengingkari Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahsibuhu yu'minu bil jannati wan Dan orang yang seperti itu saya tidak menganggapnya dia beriman kepada surga dan neraka. Artinya Imam Ahmad menganggap orang yang menyatakan surga dan neraka itu belum diciptakan, dianggap oleh Imam Ahmad sebagai orang yang tidak mengimani adanya surga atau neraka. Kita lihat syarah. Wujudul jannati wan nari al-ana hadhihi mas'alatun yukhalifu fiha al-mu'tazilatu wa man mathalahum adanya surga dan neraka sekarang, yaitu keyakinan bahwasanya sekarang surga dan neraka sudah ada. Ini adalah masalah yang diingkari oleh Mu'tazilah dan orang-orang yang semisal mereka. Yaquluna al-jannatu wan-naru la da'iya lahumal ana madama an-nasu fid dunya. Orang-orang Mu'tazilah dan yang semisalnya mengatakan surga dan neraka sekarang belum dibutuhkan selama manusia masih ada di dunia. Wa innamal hajatu ilaihima takunu fil akhirati. Karena kebutuhan adanya surga dan neraka itu di akhirat nanti. Walidzalika fa innahuma laisata ini al-ana. Oleh karena itu, maka surga dan neraka belum ada sekarang. Wa innama tujadu yaumal qiyamati li'adamil hajati ilaiha al-ana. Namun surga dan neraka itu adanya di hari kiamat nanti karena belum adanya kebutuhan di waktu sekarang. Ini perkataan orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal. Jadi intinya, mengapa mereka menolak adanya surga dan neraka sekarang? Alasannya karena logika. Logika mereka mengatakan, sekarang surga dan neraka kan belum dibutuhkan. Kalau belum dibutuhkan, kenapa harus ada? Ini logika mereka. Sekali lagi ini logika. Ini mereka menolak Al-Quran dan Hadis semata-mata dengan logika. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ خَاطِئٌ maka ini adalah perkataan yang batil dan keliru. Wa yadullu ala butlanihi umurun. Dan kebatilan dari perkataan ini ditunjukkan oleh beberapa poin. Al-amrul awwalu yang pertama, an-nusus syar'iyyatu ad-dallatu ala anna al-jannata wan nara al-ana mawjudatani. Adanya nas-nas syar'i, adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada sekarang. Wakat matsal al-muallifu li adillati bi Dan penulis yaitu Imam Ahmad telah memberikan beberapa contohnya. Bahwasanya Nabi pernah diperlihatkan surga, Nabi pernah dimasukkan ke surga, Nabi pernah diperlihatkan neraka. Berarti sudah ada surga dan neraka tersebut. al ambuthaniu poin yang kedua, anna jannata wa nara lahuma hajatun al-ana. Surga dan neraka itu sudah dibutuhkan sekarang sudah ada kebutuhan terhadapnya. Fa innal maqbura fi qabrihi tuftahu lahu nafidatun fi qabrihi ilal jannati au ilan nari. Apa kebutuhannya? Yaitu makbur, mayat yang telah dikubur, di dalam kuburnya akan dibukakan nafidah jendela yang jendela tersebut memperlihatkan surga atau neraka. Tentunya ini di alam kubur dan ini adalah perkara gaib maka tidak bisa kita gambarkan bagaimana kaifiah dari jendela tersebut. Bagaimana kok bisa menampakkan surga atau neraka. Lima ja'a fil hadithi, sebagaimana terdapat dalam hadith, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iza mata rajulu waridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi." Ketika seseorang meninggal, maka akan ditampakkan kepadanya tempat duduk dia kelak di akhirat. Akan ditampakkan di pagi hari dan juga di sore hari. Fa'inkana min ahli jannati fa min ahli jannati. Kalau dia kelak akan menjadi penghuni surga, maka akan ditampakkan dia sebagai penghuni surga. Artinya pagi dan sore hari dia akan ditampakkan surga. Wa'inkana min ahli nari fa min ahli nari. Kalau dia adalah penghuni neraka kelak, maka akan ditampakkan dia sebagai penghuni neraka. Artinya akan ditampakkan neraka kepadanya di pagi dan sore hari di alam kubur. Fayaqalu hadha maq'aduka hatta yab'atsaka Allahu yaumal qiyamati. Kemudian akan dikatakan kepadanya, inilah tempat dudukmu sampai akhirnya nanti Allah taala bangkitkan engkau di hari kiamat. Kita lihat catatan kaki hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Thumma inna man mata yus'adu bi ruhihi fayara makanahu minal jannati wan nari. Kemudian sesungguhnya orang yang meninggal, roh dia diangkat ke atas, sehingga dia melihat tempatnya di surga atau di neraka. Wal anbiya'u tus'adu arwahuhum fatakunu fil jannati. Dan para nabi juga diangkat roh-roh mereka sampai roh mereka ada di surga. Wasyuhada'u takunu fi hawasila fil jannati. Dan roh para syuhada, orang-orang yang mati syahid, juga berada di hawasil, berada di tembolok-tembolok dari burung-burung yang ada di surga. Walahu dzalika mimma warada fin nusus dan contoh-contoh yang lain yang terdapat di dalam nas-nas yang sahih. Fa'ahlul kuburi fi kuburihim hum yutana'amuna fil jannati au yu'adzabuna fil nari. Maka secara umum bisa dikatakan bahwasanya penghuni kubur itu mendapatkan nikmat di surga atau mereka mendapatkan adab di neraka. Ada yang mendapatkan nikmat di surga dan ada yang mendapatkan adab di neraka. Bukan artinya mereka masuk surga atau masuk neraka di dalam alam kubur, namun maksudnya karena mereka diperlihatkan surga atau diperlihatkan neraka dan diberikan kepada mereka sebagian nikmat surga dan sebagian adab neraka. Maka seolah-olah mereka merasakan surga atau neraka. Sebagian roh tadi ada yang benar-benar ditempatkan oleh Allah di surga, seperti rohnya para nabi dan rohnya para syuhada. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu sudah bermanfaat, sudah ada kebutuhan terhadapnya. Tidak sebagaimana kata orang-orang Mu'tazilah tadi, bahwasanya tidak ada kebutuhan terhadap surga dan neraka sekarang. Ini perkataan yang keliru. Fa'in qala qailun kalau ada orang yang bertanya, Kefa yu'adzabuna fi kuburihim wahiyya tahtal ardi?" Bagaimana mungkin penghuni kubur itu diadab bagi mereka yang layak diadab? Bagaimana mungkin mereka diadab di kuburan mereka padahal mereka sedang ada di bawah tanah? Wa kaifa yadkhuluna al-jannata wa ya'tihim min na'imiha wa hum fil kuburi. Dan bagaimana mungkin mereka masuk ke surga dan didatangkan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan surga padahal mereka ada di dalam kuburan, ada di bawah tanah. Anakulu maka kita jawab, "Hadza idza lam yudrikhu aqluka fala yasihhu an tarudda bihi an-nususa." Perkara-perkara seperti ini ketika tidak dapat digapai oleh akalmu, maka jangan membuat engkau menolak nas, menolak dalil. فإنه إذا ثبت شيء عن الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم فالسمع والطاعة والتصديق karena kalau ada sesuatu yang sahih berasal dari Allah Subhanahu wa taala atau dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka tugas kita adalah as-sam'u wa ta'ah wa tasdiq mendengar taat dan membenarkan wa idza ajiza akluka min fahmihi fala yadullu ala annal uqula as-sahihata tunkiruhu dan ketika akal Anda tidak bisa memahaminya maka ini tidak menunjukkan bahwasanya akal yang sahih, akal yang sehat pasti mengingkarinya. Faqad yathbutu dzalika wa in ajizat uquluna an idrakihi. Maka perkara seperti ini tetap yathbut, tetap benar adanya walaupun akal kita tidak bisa menggapainya. Fal aqlu qad ya'jizu an asya'a wa an idrakiha, lakin dzalika la yadullu ala ibtaliha. Maka akal itu terkadang tidak mampu untuk memahami beberapa perkara dan tidak mampu menggapainya. Namun, ini tidak menunjukkan bahwasanya perkara tersebut batil. Waqad dzakarna namajidha min umurin kana an nasu biuqulihim anha mustahilatun wa annaha la yumkinu an tahsula. Dan telah kami sebutkan beberapa contoh berupa beberapa perkara yang disangkakan oleh manusia dengan akal mereka bahwasanya itu mustahil dan bahwasanya itu tidak mungkin terjadi. Walau kul talijat dika inna hadidatan satatiru fil hawa'i wa yarkabun nasu fiha laqala dhalika minal muhalati wal aqlu yarudduhu. Kalau engkau berkata kepada kakekmu zaman dahulu di zaman dahulu. Bahwasanya besi nanti akan bisa terbang di udara dan orang-orang bisa menaikinya. Maka kakek Anda di zaman dahulu pasti akan mengatakan itu muhalat, perkara yang mustahil. Dan akalnya pasti akan menolaknya. Fakaifa waqad rakibta fiha fi yaumika hadha. Namun ternyata Anda di zaman sekarang bisa menaiki pesawat. Walau kila liman fi asrika bi umurin la yaktashifaha nasu illa ba'da zamanin lakana dhalika da'iyan ila takdzibihi wa taqulu innal aqla yaruddu dhalika. Dan andaikan dikatakan kepada orang-orang yang sezaman dengan Anda tentang perkara-perkara yang belum diungkap oleh manusia kecuali setelah beberapa waktu setelah itu maka tentunya itu akan menjadi da'ian menjadi faktor bagi Anda untuk mendustakannya untuk menolaknya tentu Anda akan mengatakan innal aqla yaruddu dhalika Akal menolak hal ini. Atau dengan kata lain, ini bertentangan dengan akal. Ya, ini sudah pernah dibahas ya oleh beliau di awal-awal kitab. Bahwasanya intinya ketika akal seseorang tidak mampu untuk memahami sesuatu, belum tentu sesuatu ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Dan belum tentu perkara ini adalah perkara yang mustahil untuk terjadi. Ya, ini sudah dibahas dan bagi yang ingin merojaah lagi, silakan dibuka bagian awal dari kitab ini. Kita baca catatan kaki nomor satu. Qalat tahawiyu fi aqidatihi. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, ulama yang wafat pada tahun 321 Hijriah. Salah satu ulama besar dalam mazhab Hanafi. Yang beliau punya kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini merupakan salah satu kitab rujukan dalam masalah aqidah al-sunnah. Namun kitab ini untuk level lanjut, ya bukan untuk pemula. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk membahasnya di program kajian ini insya Allah. Ya, Abu Ja'far At-Tahawi beliau berkata dalam Aqidah Tahawiyah, "Wal jannatu wal naru makhlukatani, la tafniyani abadan wa la tabidani." Surga dan neraka itu makhlukatan, dua makhluk Allah. Artinya sudah tercipta. Dia tidak fana dan dia tidak tabidan. Dia tidak abadi sebagaimana abadinya Allah. Artinya surga dan neraka itu abadi, namun berbeda dengan keabadian Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sedangkan surga dan neraka itu ada awalnya. Awalnya surga dan neraka tidak ada. Kemudian Allah ciptakan. Namun surga dan neraka tidak ada akhir karena dia abadi. Fa inna Allah taala khalaqal jannata wan nara qabla al-khalqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka sebelum menciptakan makhluk. Artinya sebelum menciptakan jin dan manusia. وَخَلَقَلَهُمَا ahlan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun menciptakan penduduk-penduduk bagi mereka. Bagi surga dan neraka. Artinya setelah itu baru Allah ciptakan manusia dan jin yang nantinya akan menjadi penduduk dari surga dan neraka. فمن شاء منهم إلى الجنة fadlan منه ومن شاء منهم إلى النار nari منه Orang yang Allah kehendaki untuk masuk surga maka itu karena fadl, karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang masuk surga itu bukan karena amalannya. Amalannya jika digunakan untuk membayar surga tidak cukup karena surga itu mahal. Sedangkan amalan kita sedikit. Sehingga kalau ada orang masuk surga itu karena karunia Allah, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Manusia minhum ilan nari adalan minhu. Dan kalau ada orang yang Allah kehendaki masuk neraka, maka itu karena keadilan Allah. Artinya karena memang dia melakukan amalan-amalan yang membuat dia berhak masuk neraka. Perhatikan ya. Masuk surga karena fadl, masuk neraka karena adil. Wa kullun ya'malu lima qad furidha lahu wa sa'irun ila ma khuliqa lahu. Dan setiap orang itu beramal, artinya dimudahkan untuk beramal untuk menuju mafurighalahu menuju kesudahannya, menuju akhirnya, surga atau neraka. Wasairun dan dia akan menjadi penduduk dari surga atau neraka sesuai ma khuliqalahu, sesuai dengan apa yang Allah tetapkan sejak awalnya. Qala syarihu, syarih mengatakan Syarih di sini maksudnya adalah seorang ulama bernama Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Beliau mengatakan, "Ittafaqa ahlus sunnati ala anna al-jannata wan nara makhluqatani mawjudatani al-ana. Ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya surga dan neraka itu dua makhluk Allah yang sudah ada sekarang. Walam yazal ala dzalika ahlu sunnati. Dan al sunnah senantiasa berkeyakinan demikian, tidak pernah berubah. Hatta nabaghat nabighatun al mu'tazilati wal qadariyati fa'anqarat dzalika. Sampai suatu ketika nabagat. Orang-orang yang suka memperluas-luas masalah. Artinya suka membahas-bahas apa yang tidak pernah dibahas oleh para salaf. Dari kalangan Mu'tazilah dan juga dari kalangan Qadariyah yang mereka mengingkari hal tersebut. Mengingkari adanya surga dan neraka sekarang. Sampai sini perkataan Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Kita kembali ke matan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, waman man mata min ahli al-qiblati muwahhidan yusalla alaihi ويستغفر له ولا يهجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى orang yang meninggal dari kalangan ahlul kiblah artinya orang yang meninggal dari kalangan orang Islam selama dia masuk Islam wahidan bertauhid maka jenazahnya disolatkan dan boleh didoakan ampunan untuknya dan istighfar, doa ampunan tidak tertolak terhadapnya dan tidak ditinggalkan sholat jenazah terhadapnya karena sebab dosa yang dia lakukan baik dosanya kecil ataupun dosanya besar. Adapun tentang perkaranya apakah dia masuk neraka atau masuk surga, apakah dia sejatinya ternyata kufur atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah taala. Selama secara zahirnya dia orang muslim, masih termasuk ahlul qiblah, tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, tidak melakukan kekufuran secara zahirnya, maka kita sholatkan, kita mandikan, dan kita doakan. Dan juga termasuk di sini orang-orang yang melakukan kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, dan juga kebidahan-kebidahan, selama tidak sampai pada level kufur, tidak sampai pada level keluar dari Islam, maka boleh kita doakan. Boleh kita doakan ghafarallahu lahu, semoga Allah ampuni dia, rahimahullahu, semoga Allah rahmati dia atau semisalnya. Boleh. Dan juga boleh untuk tetap kita salatkan jenazahnya. Kita baca syarah Al-mauta ala anwa'in. Orang yang meninggal ada beberapa macam. an awalu, yang pertama man la yantasibu ilal islami wa yuqirru bintisabihi ila ghirihi. Orang yang meninggal dalam keadaan tidak menisbatkan dirinya kepada Islam dan dia mengakui penisbatan dirinya kepada agama selain Islam. Famithlu hadha la yajuzu ayyusalla alaihi wa la yajuzu lahu. Maka orang yang seperti ini tidak boleh disolatkan dan tidak boleh didoakan. Qala ta'ala Allah ta'ala firman, "Maka kana linabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba." Tidak layak bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrikin walaupun mereka adalah termasuk kerabat. Surat At-Taubah ayat 113. Maka orang yang meninggal dalam keadaan dia mengaku dia adalah pemeluk agama lain. Secara zahirnya dia pemeluk agama lain. Maka kita sikapi dia sebagai orang kafir. Tidak dimandikan, tidak disolatkan, dan juga tidak boleh didoakan. Berdasarkan surat At-Taubah ayat 113 ini. Anak nauthani jenis yang kedua, man kana yudhirul islama walakinnahu yubtinul kufra. Orang yang menampakkan keislaman namun dalam hatinya menyembunyikan kekufuran. Faman alima min halihi ibtanal kufri lam yusalli alaihi. Maka orang yang tahu tentang keadaan orang ini bahwasanya sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran, maka orang yang tahu ini tidak boleh menyolatkannya. Liqaulihi ta'ala fil munafiqina Berdasarkan firman Allah Ta'ala kepada orang-orang munafik, tu تُصَلِّ ala ahadin minhum mata abadan. Janganlah kamu menyolatkan salah seorang di antara mereka yang mati. Abadan tidak boleh sama sekali. Ayat ini tentang orang munafik. Surat At-Taubah ayat 84. Wa amma man jahila hala batinihi fa innahu yusalli alaihi. Namun orang yang tidak mengetahui tentang kondisi sebenarnya dari semayit tersebut, maka dia boleh tetap menyolatkannya. Maka yang kedua ini tentang orang yang meninggal dari kalangan orang-orang munafik. Sehingga masalah dia disolatkan atau tidak, dimandikan atau tidak, ini tergantung pengetahuan dari masing-masing orang yang hidup tersebut. Orang yang mengetahui bahwasanya orang ini sebenarnya dia menyembunyikan kekufuran, maka dia nggak boleh solatkan. Dihukumi sebagai orang yang kafir. Namun orang yang tidak tahu atau orang yang masih ragu tentang kufurnya dia, tentang nifak akbarnya dia, maka dia tetap boleh menyolatkan. An-na'u macam yang ketiga, man kana yudhirul islama wa yubutinuhu wa kana minal muttaqina wa kana min ashabil amalis salihi. Orang yang ketiga adalah orang yang menampakkan Islam lahir dan batin. Dan dia termasuk orang yang bertakwa. Dan dia adalah orang yang melakukan amalan-amalan soleh fahada yusalla alaihi. Maka orang seperti ini disolatkan. Wa fi salati alaihi ajrun azimun. Dan menyolatkan orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang besar. Wa qad warada fil hadithi anna man shalla ala janazatin kana lahu qiratun wa man tabi'aha hatta tudfana kana lahu qiratani. Disebutkan dalam hadis bahwasanya orang yang menyolatkan jenazah maka dia akan mendapatkan satu kirat. Dan orang yang mengikuti jenazahnya, mengantarkan jenazahnya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan dua kirat. Nah, satu kirat itu seperti gunung Uhud. Di catatan kaki nomor dua, Rawahul Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An-na'ur rabi'u, macam yang keempat, man mata wa huwa yantasibu ilal islami, walam yujad minhu munafin lil islami Orang yang meninggal dalam keadaan dia menisbatkan diri kepada Islam dan dia menampakkan Islam dan tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan status keislamannya. Dia tidak melakukan kekufuran atau syirik akbar. Wa kana qad fa'ala kabaira min dunubi wal ma'asiyah. Namun orang ini melakukan dosa-dosa besar dan juga maksiat-maksiat. Fahadha yusalla alaihi. Maka orang seperti ini tetap disolatkan sebagaimana perkataan Imam Ahmad di atas. Wa yadullu ala hadza anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ala jama'atin min al usati fi asrihi. Dan ini ditunjukkan oleh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau terkadang menyolatkan beberapa orang pelaku maksiat di masa beliau. Wala zalan nasu yaf'aluna dzalika. Dan para sahabat, demikian juga para salaf, demikian juga para ulama senantiasa melakukan hal seperti ini. Selama dia masih muslim, tidak kita dapati perkara-perkara yang membuat Islamnya batal, maka hendaknya kita sholatkan. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.